Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa quwata illa billah amma ba'd. Para pemirsa rahimakumullah. Ini adalah sesi yang ke-31 ya dari pembahasan kitab Fiqhu Tarbiyatil Abna'i wa Ta'ifatun min Nasaihil Atibba, fikih pendidikan anak dan penjelasan sebagian nasihat dokter dalam masalah ini karya Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah taala. Kita akan lanjutkan pada permasalahan atau subjudul yang disebutkan oleh penulis yaitu An-Nahyu 'anil Qaza pada halaman 60 eh, dalam kitab yaitu larangan Nabi SAW atau larangan syariat Islam terhadap atau yang namanya qaza. Artinya dilarang bagi kita selaku orang tua untuk mengqaza ya rambut anak-anak kita dan qaza' artinya ya, dalam bahasa Arab tulisannya itu hurufnya qaf, zai dan ain ya itu artinya sebagaimana dalam sahih Bukhari dan Muslim dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kata Abdullah bin Umar melarang qaza. Maka perawi yang meriwayatkan hadis dari Nafi' berkata bertanya kepada Nafi', "Wa mal qaza?" Qaza itu apa? ya yaitu yuhlaku ba'du ra'si sabi wa yutrakul ba'd ya sebagian kepala anak kecil ya dicukur atau bahkan dihabisi, dibotaki dan sebagian yang lainnya dibiarkan atau dicukur namun dengan panjang yang tidak merata secara umum, relatif tidak rata. Jadi ada yang botak, ada yang pendek, ada yang gondrong ya di satu kepala dengan panjang rambut yang berbeda-beda. Maka ini yang disebut dengan koza atau biasanya eh, bagian samping-samping kepala anak kecil itu dibotak ya kemudian disisakan di bagian tengah atau di bagian depan yang mungkin kerap kita kenal dalam bahasa kita disebut kojek ya itu ternyata eh, dalam bahasa Arab adalah koza nah seperti ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga dilarang tentunya mencukur rambut dengan model-model potongan rambut ala atau gaya orang-orang musyrikin atau gaya orang-orang kafir ya maka yang seperti ini dilarang ya selain qaza itu sendiri tadi sudah dilarang ataupun model-model rambut yang lain dilarang karena di situ ada tasyabuh dan ada penyerupaan dengan kebiasaan orang-orang musyrik atau orang-orang kafir. Sementara kita dilarang untuk bertasyabuh menyerupai mereka. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Ya man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai satu kaum maka dia termasuk mereka. Maka ajarkan anak-anak kita yakni atau rapihkan rambut ya anak-anak kita sesuai dengan syariat. Bahkan kita jelaskan bagaimana e, rambut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana sifat rambut beliau, ya. Dan kalau ingin mencontoh maka contohlah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. ya. Di sini memang tidak disebutkan bagaimana model rambut Nabi. Ya, artinya kita baca bagaimana sifat-sifat fisik dan akhlak beliau sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa juga ada kitab yang baik dan bagus dalam masalah ini menjelaskan tentang sifat fisik dan akhlak beliau yaitu kitab karya Al-Imam At-Tirmidzi yang berjudul Asy-Syama'ilul Muhammadiyah. Ya sifat-sifat sempurna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kalau mau mencontoh contohlah beliau karena memang Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21 Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha كثيرا. Sungguh untuk diri kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat uswah hasanah. Ya, suri tauladan yang baik bagi yang memang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dan mengharapkan hari akhir dan bagi yang berzikir mengingat Allah dengan banyak. Kita disuruh untuk mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam. Juga dalam surat An-Nur ayat 54 Allah berfirman wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian mentaati beliau sallallahu alaihi wasallam kalian akan mendapatkan petunjuk dan hidayah. Ya, jadi itu tentang larangan qaza. Ya, semoga jelas. Tidak boleh kita memotong asal-asalan ya rambut anak-anak kita terutama yang laki-laki. Demikian pula yang perempuan maka carilah potongan yang baik yang syar'i yang tidak menyelisihi aturan syariat Islam. Wallahu a'lam bishawab. ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.